kita memuji dan memuja Allah dan hati meyakini keyakinan yang dilandaskan atas pengagungan dan kecintaan kepada Allah mengakui karunia dan rahmat yang tidak terhitung banyaknya kemudian lisan kita memuji dan memuja Allah kemudian anggota badan kita merealisasikan makna kesyukuran yang sesungguhnya atas nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung banyaknya terutama nikmat iman dan Islam nikmat menuntut ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kemudian setelah itu nikmat bimbingan dan taufik dari Allah untuk mengamalkan ilmu mempraktekkan ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita di dalam segala atau seluruh lini kehidupan kita kita senantiasa berusaha kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberi kemuliaan oleh Allah untuk senantiasa berjalan di atas tuntunan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sudah sepantasnya untuk selalu kita ingat. Kemudian kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah setelah kita menyelesaikan beberapa kitab yang berkaitan dengan akidah terutama yang berkaitan dengan karya tulis para ulama dari kalangan pengikut Imam Syafi'i yang berkaitan dengan akidah pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar, mengkaji, mempelajari ilmu akidah <clears throat> yang merupakan modal utama kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menyadari hal ini bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar ilmu agama maka ini sebagai pertanda kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan akhirat Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din <clears throat> Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya maka Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid din menjadikannya orang yang faqih, orang yang faham terhadap agamanya. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpakan rahmat dan karunia pada kita semua. Salawat dan salam juga kita perbanyak mengucapkannya terutama di hari yang mulia ini yaumul Jumat. Ah Seraya memohon kepada Allah semoga salawat dan salam kita tercurahkan, dicurahkan pada nabi kita uswatuna wa qudwatuna Muhammad bin Abdullah dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia ini untuk senantiasa istiqamah di atas jalan hidup beliau dan semoga Allah memuliakan kita di akhirat kelak untuk hidup berdampingan dengan Nabi kita yang mulia menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi di dalam surga kelak Allahumma amin Ikhtal iman para pemirsa rahimakumullah min babit bin ni'mah maka ada baiknya sebelum kita memulai kajian pada kesempatan yang mulia ini kita kembali menyebutkan kitab-kitab ilmu yang telah kita pelajari yang semua hal itu berkaitan dengan akidah dan secara khusus berkaitan dengan akidah para ulama atau karya tulis yang karya tulis para ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i seperti Syarah As-Sunnah lil Muzani ini telah kita bahas sebelumnya murid senior Imam Syafi'i begitu juga Akiratu ahli Sunnah karya Imam Abu Bakar Ismaili ini juga telah kita bahas beliau juga seorang-seorang ulama ahli sunnah dari kalangan madhab Syafi'i kemudian Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis lil Imam Abi Uthman As-Sawbuni. Beliau juga salah seorang ulama Syafi'iyah. Kemudian Tajrid Tauhidil Mufid ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah secara spesifik yaitu al-Imam al-Miqrizi dan kemudian terakhir kita telah menyelesaikan di penghujung Ramadan yaitu Al-Ibanah min Usulid Diyanah karya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari salah seorang ulama Syafi'i yang beliau telah kembali di penghujung hidupnya <clears throat> kepada pangkuan sunnah dan diwafatkan oleh Allah di atas sunnah <clears throat> masih banyak karya tulis para ulama Syafi'i dan ulama-ulama ahli sunnah dari madhab yang lain yang menjelaskan tentang akidah kendati berbeda redaksinya akan tapi isi kandungannya sama inilah keistimewaan ahli sunnah kalau kita perhatikan karya tulis mereka dari mulai abad ketiga yang berkaitan dengan masalah akidah sampai abad ini bahwa tidak ada perbedaan dari isi kandungannya semuanya sama kendati judul atau redaksi dari kitab tersebut berbeda tapi hakikatnya sama kenapa demikian karena mereka mengambil akidah tersebut dari sumber yang sama yaitu Al-Quran dan Sunnah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita perhatikan sebaliknya kalau kita perhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul kalam ahlul bid'ah wal ahwa' maka perbedaan sulit untuk kita ya mengumpulkan perbedaan yang ada pada mereka. Karena hawa nafsu dan bid'ah tiada lain kecuali hanya membawa kepada perpecahan dan perbedaan, kontradiksi yang mungkin tidak mungkin untuk dikompromikan. Berbeda kalau kita melandaskan akidah kita di atas akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, maka kendati redaksinya berbeda akan tetapi inti atau isi kandungannya sama ini merupakan nikmat yang agung bagi ahli sunnah wal jamaah <clears throat> ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah sebagai bukti apa yang diutarakan tadi kitab yang akan kita bahas ya ini adalah pertemuan perdana selesai kita membahas kitab Ibana Usulid Diana karya Imam Abil Hasan al Ashari, kita akan beranjak pada kitab yang lain yang ditulis oleh salah seorang ulama dari madhab Al-Hanafi. Ya. Yang di dalam keilmuan fikihnya beliau mengikuti konsep istidlal pendalilan ya yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya yaitu Imam At-Tahawi kemudian di dalam hal ini kita akan mensyarah apa yang akan disampaikan oleh Imam At-Tahawi tersebut yang dikenal dengan aqidah Tahawiyah kita akan merujuk ke kitab atau syarah yang paling bermanfaat yang terbaik yaitu syarah al-imam Ibn Abil Iz al-Hanafi dan biiznillah bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan akidah tahawiyah ini kita akan beranjak pada kitab ulama mungkin dari kalangan madhab maliki kemudian setelah itu mungkin pada madhab al-hambali yang menulis tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus salih. Kita ingin membuktikan bukan sekedar hanya ya sebuah pernyataan tanpa bukti. Tapi kita ingin membuktikan secara ilmiah bahwa madhab, madhab ahli sunnah wal jamaah madhab yang empat tersebut pada hakikatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka adalah para ulama ahli sunnah yang sepakat dalam akidah. Tidak ada perbedaan. Karena mereka semua mengambil akidah tersebut dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah maka sumber yang sama akan melahirkan pemahaman yang sama. Sungguh hal yang sangat menyedihkan tatkala muncul di kalangan kaum muslimin yang menisbatkan diri kepada para imam tersebut kemudian terjadi perbedaan di antara pengikut madhab tersebut di dalam masalah akidah yang menyelisihi akidah para imam, seluruh para imam ahli sunnah. Ini yang sangat menyedihkan. Dan inilah faktor utama kemunduran kaum muslimin. Karena dengan perbedaan akidah dan pemahaman tersebut dalam masalah akidah, terjadi permusuhan di kalangan mereka. Mereka membangun loyalitas kasih sayang mereka di atas akidah tersebut. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kenyataannya, faktanya, realitanya yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kita ahli sunnah wal jamaah harus bersungguh-sungguh untuk mengajak mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mempelajari akidah yang benar akidah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya akidah yang diwariskan oleh para sahabat kepada tabi'in akidah diwariskan oleh tabi'in pada atba'ut tabi'in kemudian dibukukan dan ditulis oleh para ulama peninggal mereka terus menerus abad demi abad ya terus-menerus ditulis oleh para ulama terutama tatkala muncul pemikiran-pemikiran filsafat dan ahlul kalam berbagai syubhat-syubhat yang merusak akidah maka para ulama menampilkan menampakkan ya pada umat menulis kitab-kitab yang menjelaskan akidah yang benar sampai detik ini Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Untuk mempelajari, membaca. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. <clears throat> Maka dalam rangka menunaikan amanah dan tugas kita selaku ahli sunnah mengajak umat kepada kebaikan terutama permasalahan akidah karena permasalahan yang sangat krusial sekali permasalahan yang sangat urgen sekali perkara yang sangat mendasar dalam perkara fikih perbedaan sisi pandang bisa ditolerir selama hal itu tidak ada dalil secara tekstual secara nyata menjelaskan permasalahannya masih di sana ada rana ijtihad beranalogi untuk memahami permasalahan yang mungkin dalilnya sama tapi sisi pandang berbeda. Itulah terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam memahami sebagian hukum. Itu hal yang biasa. Bisa ditolerir, bisa diterima. Itu yang terdapat dalamnya toleransi di dalam ya dunia keilmuan. Tapi dalam permasalahan akidah kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, permasalahan akidah, masalah keyakinan, tidak ada kompromi dalam hal ini. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Bahkan wajib bagi kita untuk meyakini. Wajib bagi kita untuk mengikuti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang bersumberkan wahyu. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya baik berkaitan dengan Allah, ma'rifatullah atau yang berkaitan dengan ma'rifatu nabiyihi atau yang berkaitan dengan ma'rifah dinil Islam yang berkaitan masalah keimanannya, masalah eh, keislamannya, masalah ihsan perkara rukun-rukun iman yang lain itu wajib kita kembali kepada Al-Quran dan menggali akidah dan mempelajari akidah yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Tidak ada ijtihad dalam hal ini. Ya. Oh ya, sebagian mungkin saya beranalogi, ber, eh, berkreasi untuk mencetuskan atau membuat sebuah akidah yang baru sesuai dengan zaman sekarang ini. Tidak dibenarkan, karena akidah telah baku. Akidah tidak ada perubahan dalam akidah keyakinan, tidak ada perubahan dalam keyakinan. Akidah yang diyakini Rasulullah tentang Allah sama dengan akidah yang diyakini para anbiya tentang Allah. Sebagai contoh, Rasulullah meyakini bahwa Allah istawa ala arsyihi, Allah maha tinggi zatnya, itu semua akidah diyakini oleh para anbiya sebelumnya. Orang yang beriman sebelumnya. Enggak ada perbedaan sampai detik ini. Ya. Perkara tentang yaumul akhir sama. Ya. Tidak bisa direkayasa, sama. Kendati perinciannya lebih banyak kita dapatkan dan secara sempurna di dalam ya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah para anbiya kaum muslimin dari dahulu sampai detik ini semua pengikut para nabi akidah tentang Allah sama, nggak ada perbedaan. Akidah tentang risalah. Ya. Maka tidak ada tidak dibenarkan ada perbedaan masalah akidah. Ya. Semua akidah, akidah yang dinisbatkan kepada selain akidah Rasulullah adalah akidah yang batilah. Wa ma'adha ba'da al-haq illa Tiada lain selain dari ya, dari kebenaran ya, setelah kebenaran itu kecuali hanya kebatilan khadal iman para misal rahimakumullah <clears throat> Ini yang perlu kita pahami Maka kaum muslimin harus sadar tidak akan ada yang bisa menyatukan mereka kecuali bila mereka kembali kepada akidah yang benar. Bersatu di atas akidah yang benar. Bersatu di atas akidah meyakini bahwa Allah berada di atas arash, Ar-Rahman arash istawa. Ini akan menyatukan mereka. Kan begitu dulu para sahabat, tidak ada perbedaan kalangan para sahabat dalam hal ini. Tidak ada sama sekali. Ya dan mengimani seluruh sifat-sifat Allah meyakini akidah tauhid kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah hanya beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala memohon berdoa bersalih kepada Allah meyakini akidah tentang masalah qadar masalah asma wa sifat tentang masalah iman bil yaumil akhir dan seluruh perkara yang berkaitan masalah akidah sama semuanya ya Baik ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah itu sebagai ya mukaddimah di kajian perdana ini tentang masalah akidah yang insyaallah kita akan membahas akidah at-tahawiyah ya dan insyaallah akan terbukti ya bahwa apa yang dijelaskan oleh al-Imam At-Tahawi aku Ja'far At-Tahawi sama dengan apa yang dijelaskan Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Baik. Ada baiknya para pemirsa rahimakumullah. Ya. Sebelum kita masuk dalam membahas tentang akidah Tahawiyah ini ada baiknya kita ya menjelaskan terlebih dahulu ya, biografi singkat tentang Imam At-Tahawi siapa beliau kapan beliau dilahirkan dan kapan wafatnya sebagian karya tulis beliau dan ya kesungguhan beliau di dalam mengikuti uh, ilmu di dalam mempelajari ilmu dan juga dalam mengajak umat kepada berpegang teguh dengan sunnah dan menolak apapun bentuk dari taklid yaitu fanatik Imam At-Tahawi nama lengkap beliau Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah bin Abdul Malik bin Salama bin Sulaim bin Sulaiman atau bin Salim bin Sulaiman bin Jawab Al-Azdi At-Tahawi itu nama beliau ya At-Tahawi ini dinisbatkan kepada ya sebuah daerah yang ada di Mesir daerah Sa'id di Mesir ya itu nama lengkap beliau. Seorang imam, al-muhaddis, al-faqih, al hafil Begitu beliau ya dijuluki oleh para ulama, seorang imam, al-muhaddis, al-faqih, al hafil Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Jadi di pertengahan ya atau di awal abad ketiga 239 Hijriah. Kemudian belajar ilmu dari dari Al-Imam Ibn Yahya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau juga ternyata masih ada hubungan ya, kerabat dengan Imam Al-Muzani. Imam Muzani yang dulunya di Mesir adalah murid senior Imam Syafi'i. Jadi Imam Muzani itu adalah ya anak dari bibi beliau. Nah. Kemudian terus beliau bersungguh-sungguh untuk belajar ya, sebagaimana kebiasaan para ulama sebelumnya awal sesuatu yang mereka pelajari di dalam menuntut ilmu adalah mereka menghafal Al-Quran itu hal yang merupakan tradisi dan kebiasaan para ulama tidak asing lagi dalam kehidupan mereka nah beliau sungguh ya sangat perhatian terhadap ilmu dan terus bersusun mencari al-haq dan meninggalkan sikap fanatik dan taklid kendati beliau di dalam perkara ilmiah lebih memilih konsep yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah di dalam sisi pendalilan di dalam membahas perkara-perkara ilmiah kan tapi beliau bukan muqallid beliau tidak fanatik tapi ia mengikuti dalil sehingga terdapat dalam karya tulis beliau pendapat-pendapat yang beliau rojihkan yang beliau kuatkan yang beliau ya pilih berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah begitulah para ulama seluruhnya ya kemudian Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi ya sebagaimana juga kebiasaan para ulama belajar kepada banyak para ulama yang hidup di zamannya bahkan disebutkan guru beliau lebih dari 300 syekh itu biasa ya kalau Imam Abu Khari ribuan ya Imam Abu Ja'far At-Tahawi gurunya lebih dari 300 orang syekh dan beliau sangat bersungguh-sungguh untuk terus hadir majelis para ulama. Siapapun para ulama yang datang masuk ke Mesir dari seluruh penjuru dunia Islam waktu itu adalah beliau hadir di majelisnya. Nah, sehingga tidak asing dan tidak aneh kalau beliau ya tumbuh dalam keadaan yang betul memiliki ilmu dan menulis karya tulis dan kitab-kitab yang bermanfaat sampai detik ini. Al-Imam al zahabi menyebutkan bahawa beliau mensifati Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi al-faqih al-muhaddis al-hafiz ahadul a'lam wa kana thiqatan thabtan faqihan aqila. Jadi beliau ni seorang faqih, muhaddis, al-hafiz, ahli hadis, hafiz yang hafal hadis. Ahadul a'lam salah seorang tokoh ulama besar. Wa kana thiqatan dan thiqah, thabtan faqihan aqilan yang faqih yang siqah yang sabat keilmuan dan juga hafalan yang kuat dan aqilan memiliki akal yang cerdas wa Imam Ibnu kathir juga memuji beliau ahadul siqatil asbad al hufad al-jahabidah beliau salah seorang ulama besar yang siqat terpercaya asbad yang kokoh hafalannya al-hufad yang penghafal hadis al-jahabilah ulama ya tokoh besar ulama besar dan diantara karya tulis beliau ini akidah yang akan kita pelajari dikenal dengan akidah Tuhawiyah dinisbatkan pada beliau karena beliau menulis Tuhawi maka dikatakan akidah Tuhawiyah akidah yang menjelaskan atau kita yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ya. Kendati kitabnya kecil, ya, singkat, ibadat, ya, dan syarat dengan makna dan menjelaskan akidah secara gamblang dan jelas. Di antara karya tulis beliau adalah Ma'anil Athar. Kita yang menjelaskan tanpa pembahasan-pembahasan fikih disertai dengan dalil-dalilnya. Beliau juga menyebutkan dalam kitab tersebut bahkan para yang khilafiyah di kalangan para ulama. Kemudian menyebutkan dalil-dalil dari setiap perkataan tersebut kemudian beliau mentarjih ya memilih pendapat yang beliau rajihkan yang beliau perkuat ya sesuai dengan dalil. Di antara kita beliau juga muskilul Athar. Jadi kita yang beliau tulis yang menjelaskan ya bahwa tidak ada kontradiksi antara dalil yang sahih. Jadi kalau mungkin secara zahirnya ada pertentangan, maka kalau dikaji, dibahas, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Beliau juga memiliki kitab Ahkamul Quran, kemudian al muqtasar Syarhu Jami' Al-Kabir, Syarhu Jami' Al-Saghir, kitab Asy-Syurut, ya, kitab juga An-Nawadir Al-Fiqhiyah dan kitab-kitab yang lain. Nah, beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Ya. 321 Hijriah. Itu biografi ya <clears throat> singkat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Adapun syarah yang sangat bermanfaat yang sesuai dengan akidah ahli sunnah dalam mensyarahnya karena juga akidah Tahawi itu disyarah oleh banyak para ulama. Tapi sebagian dari mereka memiliki latar belakang akidah asy'ari sehingga syarahnya juga sesuai dengan pemahaman tersebut. Alhamdulillah Imam Abi Al-Izz Al-Hanafi yang beliau orang yang sangat sungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah, komitmen dengan sunnah, perjuangi sunnah, mengajak pada tauhid, pada akidah salaf, beliau mensyarah. Tak kalau beliau melihat banyak syarah-syarah kita Tahawi itu jangan diselewengkan makna tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Imam At-Tahawi maka beliau menulis ya syarah yang dikenal dengan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam karya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi nama beliau adalah Sadruddin Muhammad bin Alauddin Ali bin Muhammad bin Abil Izz Al-Hanafi Al-Azra'i As-Salihi Ad-Dimashqi. Dilahirkan pada tahun 731 Hijriah. Dari kecil beliau telah bersungsung menuntut ilmu dan bahkan ya begitu telah beranjak dewasa beliau terus mengajarkan ilmu dan berikan fatwa bahkan pernah menjadi sebagai qadhi di Dimashq Damaskus dan juga e, di Mesir. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan ya posisi tersebut dan kembali kepada Damaskus. Kemudian ya dalam kehidupan beliau karena beliau orang yang sangat bersungguh-sungguh kembali pada sunnah bahkan mengkritisi para ulama yang di zamannya menulis masalah akidah bertentang akidah ahli sunnah yang menyebabkan beliau juga ya masuk di dia apa diponis oleh sebagian kaldi pada zamannya untuk dipenjarakan. Kenapa? Karena beliau yang dengan lantang menyuarakan akidah sunnah dan bertentangan dengan mayoritas akidah di zaman tersebut. Ternyata di zaman beliau yang mendominasi Mesir adalah akidah Asy'ari. Sehingga tatkala ada salah seorang ya Ibnu Ubaik As-Safadi menulis sebuah syair atau Naam, qasidah yang di dalamnya terdapat penyimpangan. Ya, gulu berlebihan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya terdapat dalamnya bentuk-bentuk ya kesyirikan. boleh kritisi itu. Tapi ternyata ulama di zaman tidak setuju dengan kritikan itu. Lalu diponis beliau dan dipenjarakan. Ya, jadi begitu. Ternyata apa yang dihadapi atau mungkin kita di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya ya ternyata yang memusuhi akidah yang benar itu tatkala ya syubhat telah mendominasi pemikiran seorang itu ternyata akidah yang benar akan dimusuhi ya akan disematkan kepadanya berbagai ya, istilah dan juga penamaan-penamaan yang membuat manusia lari dari akidah tersebut tapi itulah sunnatullah sehingga ya Para ulama menyebutkan, kenapa dalam karya tulis beliau, Syarah Akidah Tahawiyah ini, kenapa tidak banyak disebutkan referensinya? Ya. Karena beliau khawatir, ya, kalau disebutkan referensinya, dan masyarakat tahu, dan ya, di zaman ulama di zamannya tahu, wah ini beliau banyak menukil dari karya seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, maka tentunya itu akan sangat berbahaya baginya. Seperti itu. Bahkan, dalam sebagian manuskrip, manuskrip dari kitab Tahawi ini tidak terdapat di dalamnya atau di lembaran pertama tulisan nama pengarangnya. Jadi disembunyikan. Tapi sebenarnya terbukti bahwa tidak diragukan bahwa kitab Syarah Akidah Tahawi ini benar ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau diwafatkan di eh, wafat di Damaskus ya pada tahun 709 Hijriah. Beliau banyak mendapatkan manfaat dan mengkaji kitab karya tulis Syekhul Islam Ibnu dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga dalam syarah Aqidah Tahawiyah itu beliau menukil bahkan mungkin ya tukilan yang panjang tapi tidak menyebutkan menyebutkan referensinya ternyata bila kita kembali cross kembali kepada kitab Syekhul Islam Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya atau secara khusus mereka berdua itu kita dapatkan nukilan secara teks ya tidak ada perbedaan. Nah, para pemirsa rahimakumullah itu ya sekelumit tentang biografi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Jadi penisbatan beliau kepada madhab Hanabi tidak membuat mereka fanatik, ya fanatik dan juga taklid. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Seorang bermadhab tidak ada masalah. Tapi yang terlarang, yang tercela, yang tidak dibolehkan ya sikap fanatik. Ya, fanatik dan juga sikap taklid buta. ini tidak dibenarkan. Ini yang tidak dibenarkan di dalam beragama. Taib ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini. Ya. Di mukaddimahnya beliau menyebutkan bahwa akidah yang ditulis ini akidah yang berlandaskan akidah para fuqaha millah agama di zaman tersebut yaitu Imam Abi Hanifah, kemudian Imam Abi Yusuf dan Imam Abi Abdullah. Ada banyaknya kita baca ya mukaddimahnya terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita mensyarah ya dari kitab Aqidah Tuhawiyah ini kita akan membaca mukaddimah yang ditulis oleh Imam Ibn Abil Izz Hanafi yang luar biasa bagus sekali menjelaskan bagaimana hakikat sesungguhnya akidah ini landasannya kapan terjadi penyimpangan di kalangan umat ini dalam berakidah ya Taib sebelumnya saya akan membaca terlebih dahulu ya mukaddimah dari kitab Akidah At-Tahawiyah <clears throat> قال الإمام أبو جابر الطحاوي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين Jadi yang menulis ya menasakh menulis ulang kitab ini menyebutkan ya itu setelah memuji dan memuja Allah alhamdulillahirabbil alamin segala puji hanya milik Allah kemudian mengatakan qala al-allamah hujjatul islam Abu Ja'far al-Warraq al tahawi di Mesir kata beliau, hadza dzikru bayani akidah ahli sunnah. Ini penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ingat, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Harus kita pahami. Jadi ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah siapa-siapa. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak mengatakan akidah ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila kita pelajari, kita teliti, ternyata jauh dari akidah al-sunnah. Hanya tinggal sebagai nama, tapi hakikat dari akidah tidak ada pada <clears throat> akidah tersebut. Jadi akidah al-sunnah wal jamaah. Ala madhabi fuqaha millah, sesuai yang berdasarkan madhab ya fuqaha millah para fukaha agama ini dan beliau mengkhususkan di sini tiga fukaha yang tentunya adalah madhab Abu Hanifah, eh, madhab Hanafi pertamanya Imam Abi Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi ya. kemudian dua orang murid beliau yang senior dikenal dengan Abu ya eh, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari dikenal Abu Yusuf kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Hasan al syaibani Ini kedua dua orang murid senior beliau ya Imam Abu Hanifa. Seperti Imam Al-Muzani ya murid senior dari Imam al syafii Nah, semoga Allah meridai mereka semuanya dan apa yang mereka yakini dari usul din, usul-usul agama yaitu akidah karena akidah itu landasan usul, ya, pondasi. Wayadinu Nabihi rabbal alamin dan agama yang mereka yakini kepada Rabbul Alamin. Jadi usuluddin itulah akidah dan itu mereka yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya, satu persatu dari akidah tersebut. Itu mukaddimah di dalam akidah Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita akan mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari akidah ahli sunnah yang dijelaskan oleh para ulama dari kalangan madhab syafi'i, ya, sebagian, masih banyak sebenarnya. Ya mudah-mudahan kalau Allah masih berikan kesehatan kepada kita, umur dan diberi kemudahannya kita akan terus pelajari akidah ini. Kendati terus pembahasan terulang, ya, tidak ada masalah. Jangan bosan dengan akidah. Karena inilah modal utama kita. Ya, bekal utama yang akan kita hadap, kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Di atas akidah yang benar kita akan membangun ibadah, akhlak dan semua ya perkara agama ini. Ikhudalimah rahimakumullah. Sebagaimana yang jelaskan tadi bahwa kita akan e, sebelum kita membahas langsung apa yang jelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi maka sebagaimana yang diutarakan tadi kita akan membaca syarah dari akidah tersebut yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang dikenal dengan Syarah Aqidah At-Tahawiyah Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi nah banyak syarah Aqidah At-Tahawiyah tapi bila disebutkan Aqidah At-Tahawiyah syarah Aqidah At-Tahawiyah maka ahli sunnah wa jamaah ya apa namanya itu pemahaman mereka langsung tertuju pada kitab Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dan Alhamdulillah ini merupakan ya Nima dan karunia dari Allah beliau dari madhab Hanafi menjelaskan akidah al-sunnah dan akan datang imam-imam yang lain dari madhab Maliki dan imam dari madhab Hanbali menjelaskan akidah al-sunnah yang intinya sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa mereka semua berlandaskan akidah yang sama Tapi para pemirsa rahimakumullah ada baiknya kita mulai saja ya membaca mukaddimah dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Qala Imam Abi Ibnu Abi al Al-Hanafi, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيه فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه طيب Para pemirsa, ikhwatain rahimakumullah. Jadi di mukaddimah ini setelah Imam Ibnu Abil Iz mulai dengan bismillahirrahmanirrahim yaitu kalimat isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, bismillah dengan nama Allah aku mohon pertolongan. Rahman Rahim Maha Pengasih yang memiliki sifat rahmat. Ya, aku menulis, aku memulai. Ya. Wabihi nasta'in dan dengannya aku mohon pertolongan. Kenapa demikian? Karena sekecil apapun dalam pandangan kita, seringan apapun dalam ya pemahaman kita, dalam pandangan kita, suatu amalan yang akan kita kerjakan tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin. Mustahil. Kita lemah, Manusia lemah. La haula wa quwata illa billah. Dan ini merupakan ya kebiasaan baik para ulama ahli sunnah. Setiap beliau atau mereka menulis karya ilmiah, pertama sekali yang beliau cantumkan bismillah. Puji-pujian kepada Allah. Berbeda dengan tulisan ahlul kalam, ahlul bidah al-ahwa, tidak didapatkan hal itu. Maka tidak ada keberkahan dalam tulisan mereka apa yang akan didapatkan dari keberkahan dan kebaikan kalau yang ditulis dalam kita kitab mereka subuhat-subuhat saja kebatilan mentakwil sifat-sifat dan yang lain-lainnya ya ulama ahli sunnah ya pertama sekali mereka memulai dengan bismillah kemudian mohon pertolongan kepada Allah kemudian beliau memuji Allah segala puji bagi Allah kami memujinya mohon pertolongan kepadanya mohon keampunan dan berlindung ya dengan Allah Eh, dari kejahatan diri kami dan juga kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada seorang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, ini harus kita pahami isi kandungan mukaddimah ini. Kita harus berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejelekan diri kita. Kejelekan amalan kita. Ya, jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan, An-nafsa la'ammaratun bisu Jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan Dan kejelekan amalan kita Amalan yang jelek Ya Kemudian Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak Dibadati hanya Allah Ya semata kecuali hanya Allah semata Tidak ada sekutu baginya Tak aku bersaksi bahawa Muhammad Ya Sayyiduna Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan padanya, ya salam yang salawat yang banyak. Kemudian selanjutnya kata beliau bahwa tatkala ilmu usuluddin itu merupakan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Ini kata beliau, lama kana ilmu usuluddin asyraful ulum bahwa ilmu tentang usuluddin, tentang akidah asyraful ulum, ilmu yang paling utama ilmu yang paling mulia. Kenapa demikian? Isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kemuliaan dan maklum yang dipelajari. Dan kita mengetahui bahwa ilmu akidah mempelajari tentang akidah. Tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab Allah, tentang yomul akhir, tentang takdir, ini perkara akidah. Terutama tentang ma'rifatullah. Tidak ada pengetahuan ma'rifah yang paling utama dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tersebut ada dalam ilmu akidah. Maka ilmu yang paling utama ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah. Kemudian setelah ilmu yang berkaitan dengan kalamullah, Al-Quran ilmu yang berkaitan secara dengan hadis Nabi SAW karena berkaitan dengan Rasul SAW nah begitu jadi kemuliaan ilmu itu tergantung pada kemuliaan yang dipelajari keutamaan dan keagungan ya substansi dari ilmu tadi nah wahwal fikul akbar bin nisbat ila fiqhil furu' dan ini merupakan fikih yang al-akbar yang lebih besar bila dibandingkan dengan fikul furu' yaitu pembahasan fikih. Jadi para ulama ya dalam hal ini memberikan dua istilah. Ada fiqhul akbar, ada fiqhul asgar. Fiqhul asgar yang lebih kecil, ya. Kemudian ada fiqhul akbar yang lebih besar. Pembahasan fiqh yaitu pemahaman. Jadi fiqh itu tidak hanya sekedar membahas masalah hukum-hukum ya seputar masalah akidah, masalah ibadah dan muamalah dan yang lainnya. Karena fiqh itu istilah yang umum mengandung pemahaman terhadap akidah dan pemahaman terhadap perkara din secara keseluruhan. Maka Nabi SAW menyebutkan, Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia orang yang faqih dalam agama, paham dalam agama. Jadi ini fiqhul akbar. Karena perkara akidah lebih besar, lebih utama dibandingkan dengan perkara furu', ya, perkara eh, hukum-hukum uh, fikih yang lainnya. Nah, oleh karena itu Imam Abu Hanifah menamakan ya apa yang beliau tulis dan beliau kumpulkan dalam beberapa lembaran kitab, lembaran yaitu tentang masalah usuluddin fikul akbar. Naam, beliau memiliki kitab fikul akbar. Ya. Jadi ada fikul akbar li dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu Imam Ibn Abil Is menjelaskan kebutuhan manusia kepada akidah. Para pemirsa rahimakumullah, perhatikan hal ini ya berapa besar kebutuhan kita pada akidah pada akidah tauhid kata beliau wahajatul ibadi ilaihi kebutuhan seorang hamba kepada akidah ilmu usuluddin fauqa kulli haja melebihi seluruh kebutuhan kita melebihi seluruh kebutuhan kita wa daruratum ilai fauqa darurah dan kebutuhan yang sangat mendesak darurat ya suatu yang darurat yang bila tidak terpenuhi seorang akan celaka dan binasa. Begitu tingkat darurat itu seperti itu. Bila tidak terpenuhi, tidak diketahui, maka dia akan celaka dan binasa. Maka melebihi segala darurat yang ada di permukaan bumi ini. Liannahu la hayata lil qulubi. Karena tidak ada arti atau kehidupan bagi hati kita wala na'ima wala na'ima wala tumanina dan kenikmatan serta ketenangan hati tidak akan hidup tidak akan merasakan kenikmatan tidak akan merasakan ketenangan illa bi an ta'rif rabbaha kecuali bila mengenal Rabbnya wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'ihi wa sifati wa af'alihi kecuali bila mengenal Rabb yang menciptakannya yang diibadati. Mengenalnya dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Inilah yang dikenal dengan ma'rifatullah. Awal wajibin al-mukallab. Perkara yang pertama yang wajib diketahui setiap hamba. Mengenal Allah, Sang Pencipta, yang kita ibadati. Bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? dengan mempelajari ilmu akidah dan secara spesifik mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatannya. Ya. Dan alhamdulillah semua hal itu dimudahkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam, oleh Rasul dalam hadis-hadisnya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Agar apa? Agar kita hamba mengenal Allah sang pencipta kita maka tidak, tidak akan ada kehidupan dalam hati kita. Hati akan mati. Hati akan sengsara. Hati akan merintih kesakitan. Akan jauh dari ketenangan dan kenikmatan. arti tidak akan merasakan nikmat. Kemuliaan dan ketenangan. Kecuali dengan mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Inilah yang dikenal dengan ma'rifatullah atau yang dikenal dengan tauhidul asma wa sifat. Pembahasan ini dalam hal apa? Dalam akidah. Dalam urusan akidah. Ya. Maka siapa orang yang paling mulia yang merasakan ketenangan, ketenteraman dalam batinnya? Rasul dan para sahabatnya. Karena beliau orang yang paling kenal kepada Allah. Maka semakin kita mengenal Allah, Inilah tujuan kita mengkaji akidah, bukan sekadar hanya sekadar teoritis saja, tidak. Tatkala kita mempelajari akidah, mengenal Allah, kebesaran keagungan Allah, tertanam dalam diri kita pengagungan kecintaan kepada Sang Pencipta. Hati semakin dekat kepada Allah. Jiwa semakin mengagungkan Allah. Tatkala kita melihat perbuatan Allah nikmat dan karunia Allah tidak satu itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang senantiasa ada diri kita? Pengagungan kepada Allah. Lisan terus tidak henti-henti memuji dan memuja Allah. Kita berharap kepada Allah. Tatkala kita mengenal Allah Rahmanur Rahim, maka jiwa senantiasa bergantung kepada rahmat Allah. Ini yang kita inginkan dalam mempelajari akidah. Bukan sekadar hanya teori saja. Nah, ya khutalima rahimakumullah. Kemudian bila kita belajar ilmu usuluddin, ya, mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta dengan nama dan sifat-sifatnya, maka dengan demikian Sang Pencipta menjadi zat yang tentunya yang paling kita cintai dari seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Allah yang kita cintai. Nah, sehingga dia selalu berusaha, kita berusaha. Segala amalan dan perbuatan kita yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Sehingga kita beramal bukan untuk manusia. Inilah buah manis dari akidah usuluddin. Ya. Ini buah manis dari akidah usuluddin. Jadi pembahasan akidah bukan pembahasan yang hampa dari pengamalan, tidak. Gak bisa dipisahkan. Pelajari akidah dengan kepada Allah. Ya. Inilah kalau kita mempelajari akidah sesuai dengan akidah ahli sunnah berdasarkan ya Al-Quran dan sunnah akan menghasilkan buah yang manis manfaat dalam kehidupan seorang hamba tapi bila akidah dipelajari akidah ahlul kalam hanya dengan akal logika semata orang semakin jauh tidak tertanam dan dirinya pengagungan ya kebesaran dan kecintaan kepada Allah karena yang akan bisa menanamkan dalam diri. Ya. Setelah taufik dari Allah adalah tatkala kita merenungi ayat-ayat dan kebesaran Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, itu baru pembahasan mukaddimah. Ya, insyaallah pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya kita akan jelaskan lebih rinci lagi ya isi kandungan dari mukaddimah syara aqidah tahawiyah ini Mudah-mudahan perkajian atau pertemuan perdana ini memberikan kembali ya semangat bagi kita untuk terus belajar ilmu akidah, belajar tauhid dan terus semakin menambah keyakinan pada kita bahwa kebutuhan kita kepada akidah ini melebihi kebutuhan kepada ilmu-ilmu yang lain. Naam. Maka jangan pernah bosan belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, jangan pernah bosan karena dengan mempelajari ilmu ini kita akan kenal kepada Allah. Ya. Maka dari sinilah kenapa dakwah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya terus mengajak umat memperbaiki akidah mereka. Sebagai contoh, seorang yang tidak meyakini Allah istawa ala arsh, mungkinkah dia berdoa mengangkat tangannya pada sang pencipta yang ada di atas arsh? Dia tidak meyakini Allah di atas ar, Allah ada di mana-mana. Ya. Ini sebagai satu bukti. Ya. rahimakumullah. Mari terus ikuti kajian-kajian akidah baik dalam ya kajian-kajian seperti atau kajian-kajian yang lain yang disampaikan oleh para ulama, para asatidah yang membahas masalah akidah. Demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini dalam kajian perdana kita ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya menyampaikan dan kita yang mendengar pada kesempatan kali Demikian, wallahu a'lam. Nah. nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas uh, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masyaallah uh, eh, penuh faidah dan manfaat mudah-mudahan menambah uh, keimanan baik kita pembahasan kitab uh, Syarah Kidah Tohawiyah yang uh, eh, Allah kita akan rutin membahasnya di setiap Jumat pagi ini dan dijelaskan pula bagaimana biografi uh, penyusun kitab tersebut dan dibacakan pula uh, sedikit ya bagian dari mukadimah. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di mana yang ingin bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat ya di 0819896543 yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama Ustadz kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat Ustadz. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor, tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadi di awal mukodimah dijelaskan bahwa sumber yang sama akan melahirkan pemahaman yang sama. Namun jika dilihat dari fenomena sekarang, banyak yang mengaku sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis, tapi mengapa banyak sekali golongan-golongan tersebut yang e, pemahaman dan keyakinannya berbeda padahal mereka katanya mengaku e, dari sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah. <clears throat> Pertanyaan ya ini bagus sekali dari saudara yang tidak menyebutkan namanya barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tadi disebutkan ya bahwa di antara ciri khas atau kriteria ahli sunnah dan sifat mereka mereka itu ya ahlul yahdah mereka itu satu dalam pemahaman, dalam akidah. Tidak ada perbedaan kalangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tidak ada perbedaan. Yaitu dalam akidah kepada Allah, akidah kepada para rasulnya, akidah kitab Allah, kepada akidah, yang akhir dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Kenapa hal terjadi? Karena mereka mengambil dari sumber yang sama yaitu wahyu. Dan keistimewaan mereka lagi bahwa di dalam memahami akidah dan wahyu tersebut mereka tidak main akal sendiri. Nih. Akan tetapi dalam hal ini mereka hanya mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasul pada sahabat, sahabat mewariskan pada generasi setelahnya. Jadi secara turun-temurun. Jadi mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian di dalam memahaminya, mengambil pemahaman, mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Nabi. Ya Allah jamin mereka. Ya. Allah ridho kepada mereka. sehingga melahirkan apa? Pemahaman yang sama. Jauh dari kesesatan dan penyimpangan. Ya. Mereka mengambil dari sumber yang sama dan sesuai dengan pemahaman dan manhat metode yang benar. Yaitu para salafus saleh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ya tentang bagaimana para sahabat ya. Sabiqun al-awwaluna al muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal al azim yaitu para sahabat muhajirin wal ansar Sabiqun al-awwalun generasi yang pertama dan yang awal dari umat ini di kalangan muhajirin wal ansar kemudian yang mengikuti mereka dengan baik lihat yang mengikuti mereka dengan baik ini jaminannya dengan baik nah adapun ahlul bidah wal ahwa kendati menurut mereka kembali pada Al-Qur'an tapi pada dasarnya kalau kita ingin serius dan jujur ya dari nukilan-nukilan mereka bahwa pernyataan mereka dengan realita dan fakta dan data yang ada dalam kitab-kitab karya tulis para ulama mereka mereka pada dasarnya tidak kembali kepada wahyu, tapi pada akal. Dan banyak sekali perkataan mereka. Tidak ada kemuliaan dan nilai dari wahyu menurut mereka. Akal. Makanya kalau itu bertentangan, akal yang mereka korbankan. Arkan yang akal yang mereka jadikan sebagai standar. Wahyu di, ditinggalkan mereka. Menurut mereka, wahyu tidak melahirkan ilmu yang bisa meyakin, memberikan keyakinan. Tapi akal mereka kata bisa. Itu disampaikan oleh tokoh-tokoh sentral ulama kalam. Ya. Mudah-mudahan kesempatan lain saya akan menukil perkataan mereka. Jadi pada dasarnya kendati mereka juga menamakan diri mereka kembali pada Pada dasarnya mereka bila kita kembali kepada perkataan kataan ulama ahlul kalam itu, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Ya. ya. Itu pengelabuan bagi orang-orang awam. Toh, kalaupun mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, menurut mereka, ya, kita menghukumi secara zahirnya. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Toh, kalaupun mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman siapa yang mereka gunakan? Pemahaman masing-masing. Ya. Khawarid menggunakan pemahaman mereka. Maka jadinya apa? Lahir doktrin takfir. Murji'ah pemahaman mereka lain apa? Pemahaman Murji'ah yang mengatakan amalan bukan dari iman. Kaum Mu'tazilah lahir dari pemahaman mereka. Maka muncullah sifat mengingkari sifat-sifat Allah. Mengatakan Quran makhluk. Kaum Ash'ari begitu juga dari pemahaman mereka. Kaum Sufi dan yang lainnya, Ahlul Kalam, Jahmiyah dan yang lainnya. Ya. Muncul dari pemahaman mereka yang bertentangan dengan pahaman para sahabat. Ya kata lima rahimakumullah, ini harus kita pahami dengan benar. Maka tidak salah apa yang diutarakan tadi, sumber yang sama akan melahirkan pemahaman yang sama. Naam, ahli sunnah wal jamaah sumbernya sama. Mereka kembali pada Al-Qur'an, kembali pada sunnah, mengikuti para sahabat karena Allah yang memintakan kita. Waladina tabauhum bi ihsan mengikuti mereka dengan baik. Maka tidak ada mengikuti sahabat dengan baik kecuali orang-orang ahli sunnah yang sesungguhnya. Adapun ahlul kalam, ahli bid'ah, ahwa, orang-orang filsafat, mereka semua meninggalkan hal itu. Bahkan mereka sangat membenci para sahabat. Ya. Jadi itu rahasia yang kedua. Jadi mereka tidak kembali dalam memahami Al-Quran. Toh, kalau seandainya pun benar ya, seandainya benar ucapan mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada hakikatnya, tradisi, hawa nafsu mereka yang lebih mereka utamakan. Makanya tidak atau bisa dihitung dengan jari ya dalil-dalil yang mereka sebutkan dalam karya tulis mereka. Di ahlul kalam kosong dari dalil. Kalaupun mereka menyebutkan bukan un, dengan keyakinan dalil ini sebagai betul hujjah, argumentasi ayat atau hadis itu argumentasi, tidak. Tapi berkebetulan mungkin mereka mendapatkan dari sisi pandang, satu sisi pandang menurut mereka oh ini sedikit ya melegitimasi dan memperkuat pernyataan mereka. Maka mereka ambil itu. Padahal mereka tidak mengimani hal itu. Berbeda dengan ahli sunnah, mereka menyebutkan aku sebut meyakini inilah dalil kebenaran. Makanya penuh kita-kita mereka dengan apa? Qala Allah, qala Rasul. Begitu. Ini fakta. Ya, dalam dunia keilmuan yang dalam masalah ya ilmu, nggak bisa dipungkiri. Terbukti, bisa dibuktikan. Ya. Bandingkan ambil kitab Ahlul Kalam yang terkonten filsafat, ambil kitab Ahli Sunnah dari mukadimahnya saja udah berbeda. Ahli sunnah mukadimahnya bismillah, walhamdulillah, wassal. Ahlul kalam gak ada yang seperti itu. Ya. Nah. Kalaupun toh ada, tapi itu jarang. Nah. marahim marahimaka. Jadi intinya kenapa? Ya, katanya juga katanya, namanya katanya. Ya kan? Berarti tidak tidak itu benar, tidak mesti benar katanya. Ya, katanya kata si fulan, kata si fulan dan alan ya katanya. Tapi bukan hakikat. Semua orang bisa berkata, karena lisan ini mudah berbicara. Suatu pendawaan mudah disampaikan. Tapi hakikatnya buktikan. Ya. Hentikan sikap dan perilaku atau cara-cara pembodohan terhadap umat. Sudah sekarang buktikan dengan amalan dan kesungguhan. Siapakah yang betul-betul mempelajari Al-Quran yang benar? Dan hadis. Mempelajari akidah, mempelajari hadis. Ya. Yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah buktikan ya. kalau dengan bicara mungkin terlampau buktikan dalam sikap dan perilaku nah demikian wallahu alam nah. Baik, sekarang jazakallah khair. Ya, mudah-mudahan uh, untuk penanya dan pendengar yang lainnya ataupun pemirsa menjadi uh, tambahan ilmu bagi kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Silahkan. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Mulyadi di Lubuk Linggau, Pak Ustaz. Pak Mulyadi di Lubuk Linggau. Silakan Pak Mulyadi. Iya. Mau nanya tapi mungkin timpang dari tema Pak Ustaz. Iya, yang di inti pertanyaan silakan Pak. Iya. Kemarin ada orang bicara dia dia katanya puasa 40 hari mengikuti puasanya Rasul waktu di gua Pak Ustadz. Mohon penjelasannya itu Pak Ustadz. Oh, ya. Apakah ada seperti itu? Terima kasih Pak ustadz Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Mulyadi ya. Hmm. Barakallahu fiik di Lubuk Linggau. Semoga Allah memberkahi Bapak dan seluruh para pemirsa di mana saja berada. Jadi ada seorang yang katanya puasa 40 hari katanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum turun wahyu bersemedi di Watahannus di gua Hira begitu ya. ingin mendapatkan mencari al-haq jadi dia juga ingin puasa ya selama 40 hari ya. saya juga ya tidak mengerti apakah Nabi selama dia tahannus selama dia bersemedi di, atau mungkin di gua Hira tersebut apakah selama itu beliau tidak makan minum ini butuh dalil yang pertama ya. kemudian kalau toh itu benar beliau selama dan sering melakukan hal itu sebelum turunnya wahyu sampai pada hari terakhir atau malam terakhir beliau turun wahyu dengan ya ikra kan begitu apakah kalau tahu itu benar, apakah itu wajib untuk kita ikuti? Dan itu sebelum nubuah, sebelum kenabian risalah. Para ulama menjelaskan bahwa apa yang terjadi sebelum risalah kenabian ya tidak wajib untuk diikuti. Tapi apa yang datang setelah risalah beliau dianggap menjadi nabi, bahwa itu syariat <clears throat> merupakan syariat. Ya, setelah diutusnya beliau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka semua yang datang setelah itu wahyu syariat yang wajib diikuti. Kecuali bila ada yang menasahnya, ya menghapus hukumnya dengan dari yang lain, syariat yang lain. Ya, masalah akidahnya, masalah ibadahnya, akhlak dan yang lainnya. Nah, kemudian Nabi SAW dalam sunnah Nabi SAW beliau merang wisal, itu puasa yang terus menerus bersambung dua hari berturut-turut dia tidak berbuka. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya dari wisal. Istilah ya, setelah beliau menjadi nabi. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan puasa yang lebih utama yang paling abdul itu puasa Nabi Daud. Ya, berpuasa sehari kemudian buka sehari terus seperti itu. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jelas keliru, tidak benar. Ya, perbuatan yang seperti itu bila ditimbang dengan timbangan sunnah ya menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kalaupun itu terjadi bi ya alam saya tidak bisa memastikan apa beliau selama ya bersemedi di gua Hira yang mengharapkan turunnya wahyu dan ya meninggalkan e, bagaimana ya kesyirikan dan juga budaya kesyirikan yang berkembang zaman jahiliyah dan beliau ingin mendapatkan al-haq ya Kemudian beliau pergi ke Gua Hira, bersemedi di sana dengan tahannus sehingga turun wahyu. Nah, itu jelas juga hal yang tidak wajib dilakukan oleh muslim. Sehingga kalau ada orang berdalil dia ingin mencari makrifat kata dia. Ingin kenal kepada Allah, ingin makrifatullah, lalu dia bersebagi naik bukit, gunung, gua begitu bersemedi di sana tidak makan, tidak minum berapa 40 hari, kemudian datang nanti makrifat kepadanya. Dia bersua dengan seorang yang putih bersih datang berjenggot dan semacam seperti itu diharapkan ya ini jelas semua tidak benar. Tidak ada lagi cara untuk dapatkan ma'rifah setelah diturunnya Al-Quran, diturunkannya wahyu, diturunkannya, diutusnya Rasul jadi dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu caranya. Kalau ada cara yang lain untuk mendapatkan ma'rifatullah itu semua batil. Ya. Kenapa para sahabat setelah turunnya Al-Quran, diturunkannya wahyu, tadi utus Rasul, tidak ada yang bersemedi. Kalau seandainya itu, hal yang benar, para sahabat Abu Bakar akan pergi mencari ma'rifat. Ini jelas tidak benar, ya, keliru. Maka jangan dilakukan hal itu, tidak benar penisbatan yang seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin." Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu sejelek-jelek perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, karena yang diada-adakan itu bid'ah dan bid'ah. Tempatnya neraka. Kenapa? Bid'ah itu sesat. Maka tempatnya di neraka. Karena sesatan tidak ada di surga. Kebaikan semua di surga. Begitu. Jadi, ikhtimah rahimahullah tidak benar. Hal yang dilakukan tadi. Ya. Dan itu jelas bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Nah, syukuran jazakumullah khair atas jawaban oleh saya demikian untuk Bapak Mulyadi yang berada di Lubuk Linggau dan selanjutnya kami akan angkat Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah. Ini ada pertanyaan Nah, banyak sekali masuk pertanyaan di kesempatan eh, pagi hari ini dari Probolinggo tidak sebutkan juga nih e, mengenai eh, dari namanya ya tidak sebutkan namanya ya Ustaz saya ingin bertanya bagaimana cara kita memantapkan akidah di dalam hati-hati kita agar e, eh, kita, agar tidak bergeser dalam perilaku syirik walaupun hanya e, eh, tercebur ha, hanya syirik kecil Ustaz di dalam hati kita bertengger di dalam hati kita mohon e, nah. nasihatnya Baik, iya, terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Probolinggo barakallahu fik <clears throat> cara kita memantapkan mengokohkan akidah ya di dalam hati kita ya khatalimin rahimakumullah para pemirsa ini perkara yang sangat penting ya <clears throat> untuk kita ketahui karena hati sebagian yang kita maklumi ya tidak tetap dalam kondisi dan posisi yang yang satu. Tapi terlalu berbeda-beda. Ya, terkadang istiqomah, terkadang menyimpang, terkadang tingkat keyakinannya Masya Allah, terkadang ya menurun, iman bertambah, ya terkalah. Maka kita sangat membutuhkan ya pertolongan dari Allah, bimbingan, ya semoga Allah meneguhkan hati kita, akidah kita. Tidak terkontaminasi dengan subuat-subuat yang lain. Nah, bagaimana cara kita menetapkan akidah di hati? Yang pertama, kiatnya adalah berdoa kepada Allah. Ini yang pertama. Berdoa kepada Allah agar hati kita, jiwa kita ditetapkan di atas akidah yang benar. Bukankah di antara ya atau doa yang banyak diucapkan Nabi di waktu sujudnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati manusia, hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Kita sepaham agamamu. Apa agama Allah? Agama Allah mencakup seluruh perkara agama, yang paling utama akidah. Ya. Diteguhkan di atas akidah yang benar. Ini agama Allah. Ya. Ini yang pertama. Semua agama berlandaskan akidah. Ini. Teguhkan di atas akidah. Termasuk agama ya, sunnah Nabi ini akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk meneguhkan hati di atas akidah yang benar, ya kita terus belajar. Nah, secara umum, pengetahuan secara umum, secara global, sah iman kita, akidah kita sah. Kita meyakini Allah Rabb sang pencipta kita ibadati, Rasul ya yang diwajib diikuti, tentang alkitab al quran ya, dan kita-kita Allah, tentang para Rasul, para Malaikat, iman dengan Yomil Akhir. Kita yakini, beriman semuanya. Secara global. Ya. Tapi berbeda pengetahuan secara global dengan pengetahuan secara terperinci. di sinilah ya eh, apa namanya itu pentingnya kita membahas akidah. Jadi pengetahuan yang global tadi kita harus menambah pengetahuan sehingga menjadi yang terperinci tentang pengetahuan pada Allah. Kita mengetahui Allah yang Maha Agung, Allah memiliki nama-nama asmaul dan sifat-sifatnya. Kita yakin itu. Kita imani semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita imani. Tapi kalau kita tidak memahami hakikat misalnya jadi Ar-Rahman. Bagaimana Rahman Allah itu? Ya, ya Allah ya lebih sayang kepada hambanya. Jadi seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian mendapatkannya, berpisah dengan anaknya, dia perlu anaknya kan begitu. Kemudian tidak akan mungkin dia ya meninggalkan kembali melemparkan anaknya ke jurang kebinasaan. Lallah arham bi ibadihi min hadhi li waladi. Maka dalam hidup kita selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, seperti itu. Jadi pengetahuan secara terperinci, secara detail begitu, itu akan menambah iman dan akidah tadi. Pada Rasul, kita meyakini, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan dan hamba Allah, kita wajib mengimani Rasul sebagai utusan dan hamba Allah, kita terima perintahnya, kita laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, kita terima hadis-hadisnya, kita ibadat dengan syariatnya. Kita yakin, itu pengetahuan secara, secara apa? Secara global. Bagaimana perinciannya? Bagaimana sesungguhnya Nabi SAW dalam misalnya, akidahnya, dalam kedekatannya kepada Allah, dalam ibadah, itu kita pelajari. Ya, bagaimana keyakinan beliau, keyakinan beliau apalagi dalam hal-hal kondisi yang yang sangat genting sekali. ya kan? Dan itu terbukti. Bagaimana kesabaran beliau dalam menekan dakwah, dalam menghadapi takdir Allah, dalam menebarkan dakwah dan berjihad. Bagaimana beliau? Ya, beliau yang ya, rasul dan utusan Allah tapi mendapatkan celaan, penghinaan dan juga bagaimana ya umatnya atau orang yang tidak beriman kepadanya mengganggu beliau ya menzoliminya ya, berusaha untuk membunuh bagaimana beliau sabarnya ya. nah itu kita pelajari agar bertambah keyakinan tadi kekokohan tadi begitu seterusnya tentang yomil akhir nah apalagi zaman sekarang ini akan menambah kekokohan kita sebagai bukti. Kalau kita yakin, lihat sebagai bukti. Kita yakin, baik kita mengetahui bagaimana siratul mustaqim. Ya, sebagai bukti saja bisa dikembangkan. Siratul mustaqim kita tahu na'am, kita akan melewati hal itu. Itu pengetahuan secara umum. Kita wajib mengimaninya. Tapi tahukah kita bagaimana manusia melewati sirat itu? Bagaimana tipisnya, tajamnya, licinnya, Manusia melewati itu sesuai dengan amalannya. Nah, tatkala kita mengetahui hal itu dengan dalil-dalilnya, ini akan melahirkan dalam diri kita apa? Kesungguhan di dalam dunia ini kita istiqomah di atas akidah yang benar dan berjalan di atas sunnah Nabi dan akidah yang benar. Karena bila kita istiqomah di atas akidah yang benar di dunia ini, begitu juga kita akan bisa melewati siratul mustaqim di akhirat dengan cepat. Karena akidah atas melahirkan amalan tadi. Begitu. Jadi, kemudian menjauhi subuhat-subuhat Jangan coba-coba membuka pintu bagi hati kita untuk oh yang mendengar subuhat Jangan. Hati lemah. subuhat ya Al-qulub baiba wa subuhat khattabah. Begitu kata para ulama. Hati ini sangat lemah sekali. Sementara subuhat itu sangat kuat sekali menyambar dan juga menyeret manusia. Kemudian Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menjelas akidahnya. Kemudian masalah tentang mempertahankan keikhlasan, ya kita yakin bahwa manusia ini semuanya sama seperti kita. Kenapa kita beramal harus untuk dipublikasikan, untuk diekspos, di-share ke sana-sini. Nah ini semua harus tinggalkan demi menjaga akidah. Jadi pelajari akidah sunnah, maka salah satu di antara tujuan kita mempelajari akidah ahli sunnah agar kita betul kokoh di atas akidah ini diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas akidah ahli sunnah itu mungkin ya eh, sedikit yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua waktu yang membatasi kita ya kita akhiri kesempatan yang mulia ini dengan doa kafaratul masjid seraya berdoa kepada Allah Ya, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam agama yang mulia ini dan wafatkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.